Inna a'tainakal kautsar. Kautsar ini banyak macam-macam ulama mentafsirkan. Ada yang mengartikan itu adalah al-haud, <clears throat> telaga Rasulullah. Telaga Rasulullah di sini nahrun fil jannah taridu alaihi ummatuh yaitu sungai yang sumbernya dari surga yang nantinya umatnya akan mengambil air darinya disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu nahrun wa adanihi rabbi azza wa jal itu adalah sungai yang Allah menjanjikan kepada aku alaihi khairun kathir pada itu sungai banyak keberkahan dan ba banyak kebaikan wa huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah telaga yang nantinya bakal berdatangan umatku mengambil air dari padanya hari kiamat aniyatuhu adadu nujumis sama' cangkir-cangkirnya, wadah-wadahnya untuk mengambil menggayung air itu saking banyaknya jumlahnya ibarat bintang yang ada di langitan nggak terhitung. Memang untuk memberi man, manusia yang dikumpulkan ada di mahsyar nanti. Riwayat yang lain Haudhi masiratu syahr Telaga Haudku itu luasnya perjalanan satu bulan Ma'uhu abyad minal laban Warihuhu atyab minal misik wa kizanuhu kanujumis sama man syariba minhu lam yadhma abada airnya lebih putih daripada susu baunya lebih wangi daripada minyak misik gelas-gelasnya seperti bintang-bintang di langitan siapa yang minum seteguk tidak akan haus selama-lamanya Timbul satu pertanyaan. Lah kok di surga ada orang minum? Katanya yang minum seteguk dengan air kawasan lam yadma abada. Kalau sudah minum dari kawasan di surga pun tidak merasa haus. Minumnya untuk istirdat untuk cari kenikmatan untuk menikmati bukan minumnya karena kehausan nanti ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Ada khilaf antara ulama apakah Al-Kautsar telaga Nabi itu haud Nabi itu sebelum neraka atau setelah neraka? Ada khilaf. Ada yang menyatakan setelah neraka sebelum masuk surga. Setelah meneliti jembatan sirat Selamat minum dari terangkan Nabi baru masuk surga Ada lagi yang menyatakan Sebelum neraka Setelah ditimbang Kemudian akan melalui jembatan sirat Ada yang minum dari telaga Nabi Karena diriwayatkan ada beberapa orang yang mereka tadi itu minta minum dan, di, diperkenankan oleh Allah dikasih. Nabi menyatakan ya Rabbi innahu min ummati, dia umatku ya Rasul, ya, ya Allah. Fayaqulu ma tadri ma ahdatha ba'dak. Engkau tidak tahu ya Muhammad apa yang telah mereka lakukan setelah meninggalmu. Hmm? Ada menyatakan bahwa al kauzar di sini al-khair al kathir Kebaikan yang banyak. Nubuah bisa. Al-Qur'an bisa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ada menyatakan begitu. Mukjizat kathratul atba' takhfifus syariah al-khail kathir syariat yang ringan banyak pengikutnya kenabian syafa'ah nanti syafa'at ada juga mengartikan adzuriyah al-kathirah al-mubarakah turunan yang banyak yang penuh berkah al-khail kathir karena Sesuai dengan kontak Al-Quran nanti Inna syani akahwal abtar Sebab nuzulnya ini adalah Rasulullah Diolok-olok Karena dianggap tidak punya turunan Abtar Al-Munggoti Al-Agib Tidak punya turunan Maka Allah menyatakan Inna a'tainakal kautsar Aku memberikan kepada kamu Wahai Muhammad Al-Kautsar Ad-Durriya Al-Kathira At-Tayyibah Turunan yang banyak dan baik Tapi bisa semuanya. Ini al-khair al-kathir diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai al-kautsarnya, al-Qur'annya, asy-syafa'ahnya, al-mu'jizatnya, ar-rif'ahnya, takhfifus syariahnya, ad-durriyahnya semuanya dikasih kepada Allah. Oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fasalli li rabbika wanhar. Fasalli salat idin nahar. Salatlah ya Muhammad salat Idul Adha. Ini bagi yang berpendapat bahwa salat apa surat ini madaniyah. Bagi yang berpendapat surat ini madaniyah. Tapi kalau yang berpendapat surat ini makkiyah, fasalli salah al-mafruḍah Hah? Ada nah, lagi menyatakan salah al-mafruḍah wa nafilah. Bagi yang berdapat itu makkiyah. Salat Nabi Muhammad salat Idul Adha. Wanhar dan laksanakan nahar terhadap ibil kamu dan dengan nahar juga maknanya adzabah lil bagar wal wal ghanam ada lagi yang menyatakan wasalli salah bijama' fi musdalifah salatlah salat jamak di musdalifah wanhar dan laksanakan nahar kamu ada di Mina setelah dari Musdalifah Ala kulli hal kalau kita teliti di sini sholat ibadah antara hamba terhadap Tuhan. Sila bainal abad wa rabb wa rabbih. Hubungan antara hamba kepada Tuhan. Wanhar ibadah dengan it'amut ta'am memberikan makan kepada kaum muslimin. Ibadah sosial kepada manusia Diperintahkan Nabi untuk sholat Perhatian hubungan dengan Tuhan Wanhar dan perhatian kepada manusia Manusia ibadah kamilah Hablum minallah wa hablun minan nas Sallallahu wanhar Inna aimu Ay mubghidakah Sesungguhnya orang yang membenci kamu ya Muhammad Wal abtar yaitu orang yang abtar al-munghati an kulli khair orang yang terputus daripada segala kebaikan au atau al-munghati al-agib orang yang terputus turunannya ini ceritanya As bin Wa'al As-Sahmi bertemu dengan Rasulullah SAW di masjid ketemu ada di bab Bani Sahm omong-omongan begitu Rasulullah dengan As bin Wa'il ini sedangkan orang-orang kafir Quraisy waktu itu lagi duduk ada di sekitar Ka'bah melihat As bin Wa'il ini ngomong-ngomong sama Rasul setelah berpisah dari Rasul masuk ke eh, dalam masjid si As bin Wa'il Tanya orang-orang kafir Quraisy. Man manilladzi kunta tatahaddat ma'ahu? Ngomong-ngomong sama siapa tadi As bin Wa'il? Itu ngomong-ngomong sama siapa? As bin Wa'il ini benci sama Nabi. Al-Abtar orang yang tidak punya turunan, waktu itu anaknya Rasulullah pertama Qasim meninggal dunia. Itu orang yang tidak punya turunan itu. Nabi nggak balas, tapi Allah yang tidak terima. Hah? Maka Allah menyatakan inna syani'aka orang yang benci kamu yang ngolong-ngolong kamu tadi Muhammad huwal abtar dialah terputus daripada segala kebaikan dan juga ada mengartikan terputus turunannya. Sedangkan turunan Nabi sampai hari kiamat. Subhanallah. Tidak ada satu turunan yang lebih banyak dengan jelas seperti turunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penuh berkah. Inna sya'naka wal abtar. Nazalat fil As bin Wa'il. Sama Nabi itu As bin Wa'il memberi nama Nabi Abtar. Orang yang terputus turunannya inda mauti ibni al-Qasim ketika meninggal anak Rasulullah Al-Qasim ini anak pertama Rasulullah saw alaihi wasallam Qasim Qasim itu yang laki ada Abdullah kemudian ada Abdullah ini dijuluki Tayyib dan Tahir dan ada Ibrahim kemudian Zainab Ruqayyah Fatimah dan Umi Kulthum Meninggal umur berapa ini Qasim? Ada menyatakan dua tahun Ada menyatakan tujuh belas bulan Bahkan ada yang menyatakan sudah bisa naik kuda hmm.